Poin yang berikutnya ialah pertemanan atau persahabatan. <clears throat> Ini sesuatu yang sangat menentukan persahabatan yang baik akan berefek baik positif. Persahabatan yang buruk juga akan berefek negatif. Adanya kenakalan remaja di antara sababnya ialah dikarenakan teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka adalah orang-orang yang buruk persahabatan dengan orang-orang yang buruk, bergaul dengan orang-orang yang buruk. Baik buruk secara ideologi ini yang paling fatal atau buruk secara agamanya atau buruk secara akhlak dan muamalahnya. <clears throat> Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bab ini dalam sebuah hadis Inna Imam Ahmad wa ghairihi dan dia Hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil Seseorang itu tergantung agama sahabat karibnya. maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib sehingga yang namanya sohbah, persahabatan, pertemanan, pergaulan ini memiliki andil yang sangat besar di dalam pembentukan karakter kepribadian seseorang. <clears throat> pergaulan yang baik akan baik, pergaulan yang buruk akan buruk. Ini poin yang berikutnya. <clears throat> Asbab yang lainnya lagi di antara sabab munculnya kenakalan remaja. Untuk di zaman kita sekarang ini ialah medsos, media-media sosial, internet, dan yang semisalnya. Ini memiliki andil yang, yang sangat dahsyat ya, yang luar biasa di dalam membentuk seseorang adanya berbagai macam ideologi-ideologi yang menyesatkan, adanya penyebaran-penyebaran kemungkaran-kemungkaran, maksiat-maksiat dan yang lain-lainnya itu melalui media ini. Tayyib, orang-orang kafir dengan misinya masing-masing memanfaatkan media ini untuk menebarkan kekufurannya. Orang-orang yang sesat, yang memiliki pemahaman-pemahaman yang, yang yang menyesatkan, menggunakan media ini untuk menebarkan racun-racun pemahamannya yang menyesatkan. Ahli maksiat bahkan ahli maksiat orang-orang yang fasik yang dikenal dengan kemaksiatannya pun juga mereka mengkampanyekan kemaksiatannya, tindakan-tindakan dosanya dengan media ini. <clears throat> Dengan kemudahan-kemudahan akses di zaman sekarang ini, itu semuanya sangat mudah untuk diakses, dijelajahi oleh semua pihak. Barakallahu fikum. Sehingga ini sangat besar andilnya di dalam merusak masyarakat, terutama para pemuda dan pemudi. Di zaman sekarang ini kalau ada anak muda tidak pegang HP, dianggap ketinggalan zaman. Anak di, di zaman sekarang ini ketika ada anak muda yang pegang HP tapi jadul, dicemooh ha, ketinggalan zaman, tidak mengikuti perkembangan uh, medsos. Ya, Bunda. Orang tua di zaman sekarang ini sudah terkondisikan harus memberikan HP tadi kepada anak-anaknya. Dianggap sebagai sebuah kebutuhan hidup. Allahul musta'an. Itu perangkatnya ya. Padahal perangkat tadi barakallahu fikum yang bisa menampung berbagai macam media sosial tadi ini memiliki dua fungsi tergantung penggunaannya ketika digunakan untuk perkara-perkara yang baik berbuah baik untuk uh, komunikasi untuk silaturahmi dengan kerabat dengan famili yang jauh persahabatan dengan orang-orang baik orang-orang soleh hmm, manca daerah manca negara bahkan seluruh dunia menebarkan dakwah Islamiyah, menebarkan ilmu, informasi-informasi yang baik. Bagus. Tetapi tidak jarang pula perangkat ini kemudian dijadikan sebagai alat untuk mengakses hal-hal yang menyimpang. Barakallahu Dipergunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Inilah yang membuat bermunculannya remaja-remaja pemuda-pemuda yang sudah di luar jalur. Sebagian mereka kena pada akidahnya. Sebagian mereka kena pada ideologinya. Sebagian mereka terkena pada semangat beragamanya. Terkena pada uh, akhlak dan muamalahnya. Dengan ini semua. Minimalnya, minimalnya sudah kecanduan HP kecanduan medsos itu sudah sudah membuat orang tua pusing tujuh keliling itu lupa makan lupa minum belajarnya merosot pendidikannya merosot tidak ada interaksi dengan masyarakat terkesan menutup diri dan segala macamnya itu sudah dianggap muskilah problematika oleh masyarakat kita apalagi lebih daripada itu sehingga oleh para ulama kita di zaman sekarang, kita mengatakan di zaman sekarang, dikatakan di zaman dahulu kala tidak ada ini semua. Nah, kalau zaman dahulu kala, ini paling beberapa tahun terakhir, betul ya? Tahun berapa e, meledaknya ini semua? Ada yang, anu enggak? Tahun tahun 2000-an, tahun 2000-an. Hmm. Ini meledaknya di zaman milenial. Sebelum sebelumnya ya ada sih, cuman mahal banget. Hanya orang-orang yang kaya raya, yang miliarder, yang jutawan yang megang yang namanya HP. Itu pun jadul. Di zaman sekarang kita itu HP jadul. Tahun berapa itu? Itu tahun eh, 90-an. Sudah ada yang namanya smartphone. Ada, tapi ini untuk orang tertentu yang orang fulus. Tidak sembarangan ini. Itu pun HP jadul-jadul. Tahun 80-an enggak, enggak mengenal dunia seperti ini kemarin. Dan itu menjadi perhatian semua ulama. Barakalafikum. Ternyata memang memiliki andil yang sangat besar dalam merubah seseorang. Jati dirinya, karakternya, pembawaannya, tabiatnya. Ada yang bagus, kebanyakannya jelek apalagi dipegang oleh pemuda-pemuda yang labil, remaja-remaja yang labil, anak-anak yang belum tahu maslahatan yang sebuah alat ini tadi. Apalagi memang di, e, dipegangi, mohon maaf ya, dipegangi awalnya memang untuk permainan, game. Ini aja kalau mata game gitu aja ya, sampai itu anak kecanduan, bikin pusing orang tua dan merubah segala sesuatunya. Apalagi dipergunakan lebih jauh daripada itu untuk hal-hal yang jauh melanggar syariat. Di zaman sekarang ini merupakan uh, penyakit yang sangat membahayakan yang diwaspadai oleh semua pihak yang bisa memunculkan berbagai macam kenakalan-kenakalan remaja. Semuanya e, di zaman sekarang ini ya dari sebelah sini. Adanya fenomena anak-anak kecil yang usia masih SD, masih SMP masuk anggota begal. Itu kan di luar kepala itu, oh, di luar alat anu kok iso cacili. Ternyata medsos. Adanya fenomena-fenomena Allah musta'an yang masih kecil-kecil seperti itu jatuh dalam dunia hitam terkait dengan kehormatannya medsos. Ya. Hampir semua berbagai macam peristiwa-peristiwa yang terkait dengan pemuda dan pemudi, remaja dan remaji, bahkan anak-anak kecil setingkat SD, hal-hal yang membuat orang tua miris, itu semuanya berawal dari medsos. Sehingga ini disebutkan dikarenakan kenyataannya demikian. Allahul musta'an. Faktor yang lain cukup banyak faktor ekonomi juga. Tidak ada bimbingan agama yang kuat, tidak ada dasar agama yang kuat, tidak ada tarbiyah agama yang kuat. Di sisi yang lain, faktor ekonomi juga menentukan orangnya miskin, orangnya fakir, sehingga dia terbawa oleh siapapun yang bisa membuat dia sejahtera. Bisa. Dan banyak faktor yang lain. Asbab itu sangat banyak yang bisa disebutkan terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Yang terpenting sekarang ini eh, azakumullah adalah bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Solusi-solusi yang ditawarkan dalam Islam di dalam menyikapi fenomena remaja yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ikhwanam azakumullah ketahuilah Islam di dalam memberikan sebuah solusi itu seringkalinya eh, solusi-solusi uh, solusi sebelum terjadinya sesuatu. Namanya apa ini? Tindakan tindakan preventif. Gitu ya. Meredam sebelum terjadi. Walaupun juga ada bimbingan-bimbingan ketika sudah terjadi. Namanya apa ini? Tindakan kurapi. Masya Allah. Itu bahasa apa tuh? Inggris Inggris ya. Apa Sanskerta? Masya Allah. Nah. Jadi ada dafa, ada rafa. Dafa itu meredam, rafa itu mengangkat, mengobati. Ini sesungguhnya ketika masing-masing kita sebagai seorang muslim sebagai sebuah keluarga sebagai sebuah masyarakat mengkaji Islam lebih mendalam lalu menerapkan bimbingan Islam itu dalam keseharian tidak ada sejarahnya fenomena kenakan remaja paling oknum saja satu dua tiga orang oknum-oknum pemuda dan pemudi yang nakal. Karena namanya manusia, nggak semuanya beres. Mesti ada ujian dari Allah, munculnya orang-orang yang tidak beres kan gitu ya. Tapi sampai berarti ke sebuah fenomena di mana-mana tidak akan terjadi. Kita bisa menyebutkan barakallahu fikum bimbingan-bimbingan Islam terkait dengan bab ini yang bisa meredam adanya eh, hal tersebut. Yang pertama ialah berkaitan dengan individu-individu muslimnya. Bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan individu, bimbingan yang mencetak individu-individu yang mukmin. Individu-individu yang saleh. Individu-individu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Individu yang kuat akidahnya, kuat prinsipnya, lurus ideologinya, semangat ibadahnya, bagus akhlaknya. Dengan tarbiyah Islamiyah semenjak dini. Nah, jadi saya ulang-ulang terus tarbiyah, tarbiyah ini sangat menentukan. Ya, membentuk individu-individu muslim yang demikian keadaannya. Kita kepada individu tadi akidah yang benar sampai akhlak yang mulia. Menjadi sesosok orang yang soleh dan solehah, Individu-individu yang soleh dan solehah, Baik hubungan dia dengan Allah Azza wa Jal, baik hubungan dia dengan sesama dikasih pegangan, dikasih pegangan hidup dengan bimbingan Islam ini. Sehingga dia tahu dengan sendirinya dengan ilmu yang dia miliki mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Tahu dia. Memiliki benteng pribadi yang kuat. Yang kedua terkait dengan keluarga. terkait dengan keluarga. Di dalam membina rumah tangga, Islam jauh-jauh sebelumnya meminta dengan sangat menganjurkan kepada masing-masing pasangan untuk mencari pasangan hidup yang soleh. Yang laki-laki diberi bimbingan dalam Islam dalam mencari pasangan hidup, carilah pasangan hidup wanita yang solehah. Yang wanita juga demikian Orang-orang tua yang memiliki anak wanita juga demikian diberikan bimbingan untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang diridhoi agamanya dan diridhoi akhlaknya. Ini bukan semata-mata terkait dengan Pak Sutri, tapi jauh sekali pandangannya, jauh sekali uh, planningnya itu. Bukan semata-mata mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah antar sepasang pasutri. Ini jelas. Tapi lebih jauh daripada itu, mereka nanti akan menghasilkan keturunan anak-anak generasi pelanjut. Ini dipikir tajam oleh Islam. Ketika bibitnya unggul, orang tuanya soleh, bapaknya soleh, ibunya soleh, umumnya melahirkan anak soleh. Gitu ya, betul ya, umumnya kecuali menghendaki yang lain. Umumnya akan muncul generasi yang soleh. Ketika generasi yang muncul tadi soleh, ya tidak ada yang namanya kenakan remaja. Orang soleh Orang soleh nggak nakal. Orang satu baik. Begitu ya. Nah, dari sini Ketika masing-masing keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, semuanya orang-orang yang saleh dan salihah, melahirkan keturunan yang saleh dan juga salihah, akan muncul sebuah masyarakat yang juga saleh dan salihah. ada individu-individu warganya, masyarakatnya saleh dan salihah. Rumah tangga-rumah tangga yang ada di, di, di desa tersebut atau tempat tersebut, rumah tangga-rumah tangga yang saleh dan salihah anak-anaknya soleh dan soleha. Muncul masyarakat yang soleh dan soleha. Apakah ada namanya remaja yang nakal? Ya ada. Namanya juga manusia. Tidak semuanya bagus. Mesti ada yang tidak bagus. Tetapi tidak sampai perhatikan sebuah fenomena di mana-mana muncul pemuda-pemuda yang nakal. Tidak ada. Anda perhatikan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau betul-betul mendidik umatnya dengan tarbiyah Islam yang benar membentuk individu-individu yang saleh, rumah tangga yang saleh, melahirkan anak-anak yang saleh di zaman beliau tidak ada yang namanya fenomena kenakan remaja. Yang ada itu ialah munculnya remaja-remaja pemuda-pemudi yang memperjuangkan Islam di masa mudanya. Itu yang ada. Generasi emas itu. Pemuda-pemuda yang siap mempertaruhkan nyawanya bahkan untuk membela agama Allah kala itu. Masa-masa itu masa-masa perang ketika beliau mengumandangkan jihad di sabilillah melawan orang-orang kufar kaum Quraisy yang tampil pemuda-pemuda Islam belasan tahun usianya itu. Beliau memilih yang sudah balik 15 tahun ke atas. Sejarah mencatat siapa yang eh, siapa yang membuat Abu Jahal tokoh Quraisy musyrik yang kafir itu terkapar. Saya bikin dia terkapar. Dua anak muda yang masih belia, yang sesungguhnya belum masuk usia sebagai mujahid. muat dan Muawid putarnya Afra. Belasan tahun, dia mengatakan berempat belas, lima belas tahun. Itu, wah terbang kayak elang dalam pertempuran jihad kala itu. Nah, eh, mendekati sahabat yang mulia Abdul bin Auf bertanya mana yang namanya Abu Jahal. Kaget. Sebelah kanan, sebelah kiri pemuda-pemuda belia semua ada apa ini? Hmm? Kenapa? Aku ingin membunuh dia dikarenakan dia telah uh, memuji Allah dan Rasulnya. Itu orangnya langsung terbang kayak lang gitu. Wah sudah terkapar Abu Jahal. Dan yang memenggal lehernya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arwah. Itu sudah menorehkan sejarah pemuda-pemuda di masa lalu. Karena apa? Apa karena ekonominya? Zaman dahulu zaman miskin, zaman sekarang zaman kaya, bukan karena ekonomi, tetapi dikarenakan keimanan yang kuat, akidah yang kuat yang ada dalam hati mereka, ibadah yang semangat kepada Allah Azza wa Jal, ketaatan mereka, ketakuan mereka kepada Allah Azza wa Jal, akhlak yang mulia, muamalah yang bagus tarbiyah agama yang dididik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ada sih yang R ya, ya ada satu dua saja. Tidak banyak. Barakallahu fikum. Naam, sehingga sekali lagi dalam Islam solusi untuk mengatasi adanya fenomena kenakan remaja itu dimulai dari individu kita masing-masing. Ya. Ini penting untuk didahulukan eh, sebelum mencari kambing yang warnanya hitam. Hmm. Padahal yang putih lebih banyak ya. Itu kembali pada masing-masing kita. <clears throat> Al-bada'atu bi islahin nafsi kita harus memulai memperbaiki kondisi diri kita masing-masing. Kita harus memulai dengan mensolehkan diri kita masing-masing. Jadi hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, bagus hubungan dia dengan Allah Azza wa Jal, bagus pula hubungan dengan, dengan sama manusia. Akhlak yang mulia, muamalahnya bagus. Ini dulu. Yang kedua dimulai dengan pembenahan rumah tangga, rumah tangga kaum muslimin. Ini merupakan wadah pertama pembentukan seorang pemuda dalam rumahnya, orang tuanya, bapak ibunya. Dibenahi dulu yang ini. Memperbaiki rumah tangga rumah tangga kaum muslimin mencapai mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Rumah tangga dari pasangan yang soleh dan solehah. Barakallahu fikum. Dari sini. Ini merupakan benteng pertama untuk anak-anak. Untuk pemuda dan pemudi, rumahnya. Kemudian strategi yang ketiga ialah dengan terbiah diniyah sahihah dengan cara mendidik mentarbiah putra-putri kita dengan tarbiah agama yang benar. Kita harus mengatakan penambahan yang benar. Bukan tarbiyah duniawiyah. Ini sekedarnya saja. Bukan tarbiyah materi. Bukan tarbiyah ekonomi. Allah yang ngasih, kita yang ikhtiar saja. Tapi berkaitan erat untuk memperbaiki kondisi mereka tarbiyah din, tarbiyah diniyah, tarbiyah agama Islam dan harus ada kata-kata sahihah sebab sekarang pun juga marak tarbiyah din tetapi radikal. Nah, yang ini menyemangati semangat agamanya kebablasan radikal. Nanti nakalnya paling fatal seperti yang disebutkan sebelumnya itu lepas dari kemungkaran, dari dosa, nyemplung dalam radikalisme yang lebih membahayakan. Tarbiyah agama yang benar yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang dijabarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, yang diterangkan oleh para ulama kita semua madhab. Barakallahu fikum. Didik akidah anak, didik ibadah mereka, didik akhlaknya, didik muamalahnya dan kesehariannya. Maka solusi untuk kenakalan remaja dimulai dari masing-masing rumah. Dimulai dari rumah tangga-rumah tangga masing-masing. Maka yang pertama kali bertanggung jawab penuh dan memikirkan penuh terkait dengan problematika remaja yang nakal orang tuanya sendiri. Tidak bisa dilepas tangan. Barakallahu fikum. Ini uh, solusi yang terus berkesinambungan. Nah, cuman sekali dua terus berkesinambungan. Mendidik individu menjadi hamba Allah yang saleh, mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, terus berkesinambungan. Terus demikian, terus demikian. Barakallahu fikum. Baru setelah itu khonafitina azzakumullah pentingnya kita saling bertawun. Gotong royong, saling bahu membahu, bersinergi semua pihak untuk mengatasi ini semuanya. Orang tua maju. Para pendidik dari kalangan para dai, para ustadz, para mubalek maju, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka agama maju, pemerintah kita, sipil, Polri maju. Semuanya bersinergi memberikan andilnya bergotong royong untuk menangani ini semuanya. Sisi agama masuk. Ini pegangan yang, yang sangat kuat. wejangan jangan tokoh-tokoh agama, pemuka-pemuka agama masuk Etika-etika kemasyarakatan yang berlaku yang mubah masuk. Kekuatan penguasa masuk. Ini penting. Ada kalanya seseorang itu tidak bisa berhenti melainkan dengan cara apa? Ini? Kekuatan dan itu penguasa bagiannya. nggak ada nggak ada kekuatan swasta tidak boleh. Itu ranahnya penguasa. Barakallahu fikum. Bersinergi adanya penyuluhan-penyuluhan, adanya dakwah-dakwah Islam yang langsung menyentuh pemuda dan pemudi kita. Tema-temanya, audiens dakwahnya dan segala macamnya itu diadakan. Dan yang tidak kalah penting ialah barakallahu fikum di antara solusi yang ditawarkan dalam Islam ialah harus menghapus meniadakan semua wadah semua fasilitas, semua sarana yang bisa memicu kenakalan remaja. Ini penting juga diperhatikan. Tidak semata-mata mau mencari wadah-wadah yang bisa membuat mereka semakin bagus ke depannya nanti. Tapi hal-hal yang memicu ditinggalkan, dihilangkan. Di sini penting orang tua barakallahu fikum memperhatikan anaknya terkait dengan medsos tadi itu. Ketika media tersebut menjadikan anaknya berubah moralnya, muamalahnya dan yang lain-lainnya jangan difasilitasi. Itu termasuk solusi. Jangan difasilitasi, jangan mengatakan oh, itu mengekang haknya anak. Banyak hak yang lain, yang ini tidak usah. Kenapa? Bermadarat. Anak saya belum bisa memegang satu ini. Ini penting. Diputus aksesnya. Dipahami misalnya ya? Orang tua juga harus berperan penting terkait dengan masalah habitat komunitas pergaulan anak. Harus ketat ini. Mau kemana? Hah? Dengan siapa? Ngapain? Itu bukan kemudian mengekang hanya anak, tapi mengarahkannya. Jangan sampai dia bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Jangan sampai dia bergaul dengan orang-orang yang jelek. Apalagi yang ideologinya menyimpang, membahayakan. Diarahkan, bukan dikekang. Yang ini jangan nak, yang ini jangan nak. Ini awas, ini bahaya ini. Nah, ini ideologinya menganggap bagus. Yang ini jangan. Ini perkara dosa, perkara mungkar. Yang ini, yang ini diarahkan. Dan ini memerlukan juhudun kefirah, Mem mem memerlukan yang namanya usaha yang sangat besar. Dan itu sifatnya kontinu. Tidak bisa satu solusi berhenti. Terus dikarenakan yang namanya fenomena ini terus berkembang terus menyebar dengan modus baru, dengan gaya baru dan segala macamnya, maka harus diikuti itu semuanya diredam. Adanya upaya untuk memperbaiki diri dan ada upaya untuk meredam semua tadi barakallahu fikum. Dan memerlukan yang namanya uh, ta'awun semua pihak. Masing-masing kita bertanggung jawab penuh terkait dengan anak kita, anak kita dan juga anak kaum muslimin secara khusus, e, secara umum. Barakallahu fikum. Di antara barakallahu fikum solusi yang diberikan terkait dengan pemuda dan pemudi yang cenderungnya kepada perkara yang mungkar atau perkara-perkara yang melanggar syariat e, dalam Islam ya pernikahan dan dirapike dinikahkan dengan orang yang baik ya, dinikahkan dengan orang yang baik. Dalam rumah tangga itulah akan dibentuk kembali karakternya dia. Dari rumah tangga yang baik akan memunculkan orang yang baik insyaallah taala. Sehingga dalam Islam menikah itu gampang, talak itu susah. Jangan dibalik, nikah susah, talaknya gampang. Tidak, dalam Islam menikah itu dipermudah. Bercerai dipersusah. Barakallahu itu. Tidak heran pula di masa lalu, kita bicara masa lalu ya, eh, orang-orang tua di masa lalu atau di era zaman dahulu, itu mereka menikahkan putra, putri di usia muda. Untuk menyelamatkan agama mereka. Kalau sekarang ini harus ikut, mengikuti aturan pemerintah loh ya. Jangan sampai antum menikahi ya, di bawah umur nanti bisa dipidanakan di sampean. Nah, laki-lakinya cukup umur, perempuan juga cukup umur. Laki berapa usianya? Yang cukup umur? Berapa? 19. Kalau yang putri? Anda ah, ah lebih muda pak. Oh di, di, disamakan begitu. Ah, setahu saya dulu yang putri 16 apa ya? 18. Yang putra 20 kepada satu. Nah, itu penting. Nah, eh, eh, di, disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jangan mau bikin heboh, jangan mau bikin fitnah, jangan bikin polemik. Nah, di usia itu untuk orang di zaman sekarang tergolong masih muda, kan gitu ya. Nah, um, usianya berapa? 20. Dan nikah sudah. <laughs> Orang puluh tahun serabi. Nah, gitu ya. Kan sekarang ini kan maunya kan senang-senang, hura-hura sampai umur 30 tahun, terus sekian baru rabi, baru nikah, telat. Nah, banyak karatnya, banyak dosanya sudah. Itu dulu. Solusinya dengan cara dinikahkan. Gitu ya. Barakallahu itu. Tapi cara dulu. Dulu itu dari kalangan para ulama kita bahkan para ulama dan para fuqaha mendapatku anaknya sudah mulai ngerti yang macam-macam diradiki langsung dinikahkan. Tidak heran di zaman dahulu kala barakallahu fikum eh, dalam biografi mereka ada seorang nenek usianya berapa? 21 tahun. 21 jadi nenek. <laughs> jadi dia <coughs> dia nikah di usia 9 tahun. Nah, umur 10 sudah punya anak. Paham ya? Anak dia umur 10 tahun dinikahkan. Setahun berikutnya dia punya, punya anak. Dia di usia 21 punya cucu. Ya, sama sekarang jangan jangan ditiru dikarenakan kena undang-undang. Nah, artinya apa? Ini juga termasuk solusi yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan pemuda dan pemudi kita, menyelamatkan mereka semua dari ini dengan cara dinikahkan. Apalagi terkait dengan masalah hal-hal yang yang ke arah sini ya ikhwan. Kan di zaman sekarang arahnya ke sini kan paling banyak kan ya. Eh, di zaman sekarang kan Allah musta'an uh, pacaran bebas, uh, hubungan bebas, seks bebas di mana-mana kan begitu ya. Itu dengan cara dinikahkan lebih dini supaya dikasih wadah yang halal dan supaya dia sudah punya tanggung jawab raneko-neko. Rezeki minallah. Assalamualaikum. Jangan minta terus. Ya, jangan minta terus. Jangan mengatakan apa juga terus solusi tadi itu satu. Tidak. Bukan terkait dengan antumnya, terkait dengan pemuda dan pemudi kok dinikahkan. Terutama anak-anak putri itu dijaga betul yang namanya kehormatan dia. Sangat sangat dijaga betul kehormatan dia. Barakallah. Dulu gitu ya termasuk ikhwan yang mereka lakukan. Juga termasuk ikhwan azakumullah <clears throat> eh yang bisa disebutkan di sini adalah eh, memberikan kepada mereka di samping hal-hal yang sifatnya tarbiyah Islamiyah, tarbiyah diniyah diberikan kepada mereka kesibukan-kesibukan yang sifatnya kemanfaatan mubah, kemanfaatan duniawi. Dan ini memerlukan pendampingan. Jadi diajarkan skill-skill kepada mereka, skill-skill yang sifatnya duniawi yang mubah. Sehingga mereka tersibukkan dengan hal-hal positif yang mubah. Terlalaikan dari hal-hal yang negatif. Ya, daripada mereka hura-hura, cangkruan sana kemari nggak jelas, Eh, buang-buang waktu sampai tengah malam nggak jelas. Diajari skill tertentu. Diajari rukang kek, jahit kek, bikin kue kek, apalagi. ha? Bengkel kek, apa kek. Sehingga mereka tersibukkan dengan hal-hal yang positif dan ada pendampingan supaya mereka e, bukan semata-mata terkait dengan masalah materi yang mereka pikirkan, tapi juga didampingi terkait dengan masalah tarbiyah islamiyahnya, tarbiyah diniahnya dikasih masukan-masukan keagamaan dan disibukkan dengan ini semuanya. Barakalafikum. namanya hal-hal yang membuat manfaat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya secara umum dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba beliau mengatakan dalam bahan hadis ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz ihris Hendaklah kau bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan kamu. Alama yanfa'uk untuk melakukan melaksanakan yang manfaat bagi kamu. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah wala ta'jaz dan jangan pesimis. Dijelaskan oleh para ulama kita, ihris ala ma yanfa'uk yang manfaat bagi kamu itu dua macam. Ada yang manfaat bagi kamu untuk agamamu. Yang pertama yang paling utama ya, hendak kamu bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang manfaat bagi kamu untuk agama kamu. Itu dengan dua cara kata para ulama. Yang pertama dengan ilmu yang bermanfaat, adalah ilmu nafi. Yang kedua dengan al amal saleh, dengan amal yang saleh. Ini yang dibahas dari tarbiyah, tarbiyah, tarbiyah, tarbiyah. Ini yang dimaksud. Ada lagi poin yang kedua. Ihris ala ma yanfa'uka li dunyak. Mereka bersungguh-sungguh, bersemangat melaksanakan yang manfaat bagi kamu untuk duniawiah kamu. Urusan mubah. Mengais rezeki yang halal. Makanya dikatakan manfaat. Mengais rezeki yang halal. Memiliki skill-skill tertentu terkait dengan perkara duniawiah yang mubah, yang halal, yang manfaat. Sehingga agama manfaat, wiyah pun juga manfaat. Tijarahlah, perniagaanlah, peternakanlah, itu semuanya dijalin sesuai dengan uh, kemampuannya masing-masing. Barakallahu fikum. Terus mengatakan ihris eh, bersungguh-sungguh eh, semula kamu terkait dengan dua bab ini. Manfaat agama, manfaat dunia. Sehingga di antara di antara solusinya adalah terutama para pemuda-pemuda yang memang aktif ya, orang-orang yang sangat aktif sekali diarahkan kepada perkara yang positif. Mereka punya skill apa? Arahkan kepada perkara yang positif terkait dengan perkara duniawiyah mereka, didampingi dengan perkara tarbiyah agama mereka. Barakallahu fikum. Ini kok arahnya kok senangnya uh, eh, pertanian. Support. Ya Islih, mending kon cocok tanam daripada hura-hura dak karu-karuan. Ini melanggar moral, ini bermanfaat. Hmm? Bahwa nanam cabai, nanam apa. Ini kalau cabainya lagi mahal, lima 50 ribu, wah bisa untung banyak kamu nanti. Fulus manfaat bagi agak, bagi duniawi kamu. Terus dikasih pendampingan terkait dengan tarbiyah diniyahnya. Ini kok semangat otak ate otak ate otak ate otak ate, Tahu di bengkel. Nah, dunia perbengkelan dikasih skill ke arah sana. Dengan, dengan kemampuan dia dia bisa uh, eh, uh, perbengkelan lumayan menghasilkan uh, uang kan gitu ya. Duniawiyah mubah itu lebih afdal daripada hura-hura. Nah begitu ya ini seneng sekali masalah uh, pertukangan, maku cetak cetok cetak cetok, masrah segala macam. Wah bagus ini. Larikan kepada pertukangan, dididik dalam bab dunia pertukangan. Manfaat. Sehingga waktu yang ada itu betul-betul dimanfaatkan untuk perkara yang syar'i terkait dengan agama mereka dengan tarbiyah agama yang ada atau perkara yang sifatnya mubah duniawi. Manfaat itu akan mengurangi kenakalan remaja. le daripada nakal-nakal, ribut-ribut, tawuran. Sini, sini, sini, sini. Sini, bengkel. Sini, sini, sini. Eh, nukang. Sini, sini Jahit. Ini, ini. Bikin kue. Manfaat. Ya apa enggak? Dapat fulus. Hamda kalau dia sukses itu Masya Allah kan. Hmm. Atau nah, kok Masya Allah kerjanya apa kok jadi jutawan ini? Bengkel. Bengkel jutawan. Jangan meremehkan bengkel. Eh, kalau sudah uh, ketemu jalurnya itu luar biasa. Uh, bukan bengkel pit gitu ya, ki bengkel oh, mesin gede-gede gitu, oh, mesin genset, oh, satu mesin harganya orang atas juta gitu. Ya sekali del keluar jutaan dari skill yang kita tadi itu. Ini juga penting diperhatikan orang-orang tua. Ini juga penting untuk sebagai jembatan awal untuk anak-anak muda yang semangat sisi tarbiyah agamanya kurang. Dipancing dengan yang seperti ini. Nah, diarahkan dengan kemampuan dia, dengan skillnya dia tadi itu ke arah sini, pelan-pelan diajak untuk tarbiyah dini. Tujuan utamanya adalah menjauhkan mereka dari berbagai macam ucapan-ucapan, tindakan-tindakan, perilaku-perilaku, tinggal-tinggal laku yang menunjukkan nakalnya mereka. Tinggalkan semua tadi, banyak yang manfaat. Ini ada manfaat keagamaan, ini ada kemanfaatan, manfaat duniawian. Ini mubah atau syar'i? Ada khair, lebih baik. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Itu kenapa dalam Islam pula ya azakumullah di samping Ah, Allah dan Rasulnya SAW sangat memperhatikan betul terkait dengan tarbiyah dinia. <clears throat> Dalam Islam juga sangat dianjurkan bagi umat Islam untuk mencari maisha yang halal. Dikasih himbauan, dianjurkan untuk mencari usaha, mencari pekerjaan yang mubah yang halal. Dikejam tindakan mengemis, dikejam tindakan meminta-minta, dikejam tindakan yang bergantung kepada orang lain pada dia punya kemampuan. Dikecam itu. Sehingga menggabungkan maslahat duniawiyah dan maslahatun diniyah. Sekali lagi Nismah memerlukan juhud kebirah. Ya, juhud yang sangat besar. Hah? Dari kita semuanya. Sekali lagi dimulai dari diri kita masing-masing dan anggota keluarga kita. Fokuslah memperbaiki anak-anak kita terlebih dahulu baru kita bersama-sama dengan yang lain memperbaiki anak-anak muslimin secara umum. Jangan lepas tangan ya. Jangan kau biarkan uh, itu semuanya tanggung jawabnya masing-masing kita di bunda-bunda kita. Barakallahu fikum. Sebelum saya teruskan, kita berhenti jam berapa? Berhenti sudah. Terus tanya jawab sudah selesai. Sampai itu aja waktunya. Sudah selesai, masya Allah. Jam satu lebih tiga ini. Nah, iya. Mau saya teruskan apa ada dikasih ruang untuk tanya jawab? Ah, Pak Diem. Ya bagi. Fadal, yang mau nanya langsung naikkan. Nanti kita lihat yang memungkinkan untuk dijawab. <clears throat> Barakallah. Intinya adalah Eh, solusi yang diberikan Islam ada yang sifatnya tindakan preventif, ada yang sifatnya tindakan kuratif. Nggak salah ya, masya Allah. Ada yang berkaitan dengan kemaslahatan agama, ada yang terkait dengan kemaslahatan dunia yang mubah. Prinsipnya adalah di dalam menangani kenakan remaja dikembalikan kepada individu kita masing-masing terlebih dahulu dan anggota keluarga kita. Baru setelah itu bertawun al taqwa bersinergi untuk menyelesaikan secara keseluruhan bahwa membahu dengan semua pihak yang terkait. Solusi yang diberikan eh, ada yang dalam bentuk barakallahu fikum eh, menghimbau hal yang positif ada yang dalam bentuk menghilangkan, memutus akses-akses menuju perkara yang negatif. Paham ya? Ada muhim jidat. Ini semuanya uh, penting untuk dipahami dan itu semua akan kembali pada agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. <clears throat> Makanya untuk melihat uh, sebuah tempat, sebuah daerah yang nuansa keagamaannya itu semakin kental, masyarakatnya semakin semangat di dalam beragama, dalam mentaati Allah Azza wa Jal, di situ kenakan remajanya berkurang. Di sebuah tempat yang kurang perhatian dengan agama Allah Azza wa Jal. Masyarakatnya bukan masyarakatnya agamis. Di sana lebih banyak terjadi kenakalan remaja. Sebuah tempat yang didominasi oleh kemungkaran, oleh kemaksiatan dan segala macamnya atau orang-orang yang jelek. Di sana semakin parah juga kenakan remajanya bahkan mungkin didukung, bahkan mungkin bahkan mungkin satu geng. Mungkin tidak itu? Mungkin satu desa, satu geng semuanya. Apa itu? Begal semuanya. Ada nggak? Ada. Ada nggak? Ada. Jadi kalau tidak ada, ada. Ya jangan suubon. Ada, jangan bukan namanya, ada. Ada. Itu dikenal satu desa begal semuanya. Jadi kalau sudah begal, set, masuk situ aman sudah. Ha? Sudah, lari aman sudah. Ada loh itu. Ada enggak? Ada. <laughs> Allah Nah ini sudah sangat fatal. Sekali lagi semua kembali pada bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah ini Bagaimana bila sekarang seseorang belum mampu meninggalkan lingkungan yang buruk Lah Kenapa tidak mampu Kenapa Iya belum ada rumah di yang di yang sana. Ya rumah kamu sekarang kamu jual. Kamu jual pindah tempat dengan tempat yang lebih bagus secara komunitasnya, habitatnya, lingkungannya dan segala macamnya. Toh pindah rumah. Nanti di tempat yang baru ngurus lagi KTP-nya. Nah gitu ya. Sama-sama Indonesia eh, gampang ya. Itu hanya butuh kemauan saja. Karena selama ini dari mulai kecil sampai antum lahir gede dari situ. Lepas dari yang biasa itu kadang susah. Tapi ketika antum memikir kemaslahatan yang ke depan untuk kamu, anak-anak kamu, keluarga kamu, agama kamu itu yang paling penting akan ringan bagi kamu untuk itu. Pindah tempat toko, jual rumah, sudah uang yang ada dipakai untuk beli rumah tempat yang lain yang dikatakan lebih bagus lingkungannya. Selebihnya ya dari situ sama kamu lingkungan yang baru. Barakallahu fikum. Gitu ya. Kalau yang punya kemampuan, ya sudah, ini ada, ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada, ini juga ada, masya Allah. Orang fulus, ada masalah. Bagaimana cara menyelamatkan anak kita yang terlanjur kecanduan game? Nah itu, baru ngerosok saya Kia. ya. Nah, iya. <clears throat> Awalnya niatannya ben benora nangis. Ya Anda. Nah, ini bapak ibunya lagi sibuk, ibunya masak dan segala macam ini diribu itu sama anak ini. Tuh gimana nih? Ya, eh, eh, sana, sana. Awalnya ben meneng. Ya Anda supaya diam, supaya nggak ngeributi, supaya nggak eh, sana. Sudah anaknya duduk di kursi semangat itu. Tidak kemana-mana, di rumah aja dia. Udah ibunya santai segala macamnya. Sudah selesai semuanya pekerjaan aman. Tidak gitu. tahunya ini anak kecanduan game. Namanya kecanduan ketika diambil perangkatnya langsung ngamuknya tidak mufakat. Namanya orang kecanduan itu ngamuknya kayak orang asli kecanduan. Jadi kayak orang gimana ya? kayak nggak bisa hidup itu, panik dia ini harus dia pegang akhirnya dia dikarenakan nggak dapat tindakan dia akan semakin frontal dia banting perabotan rumah lah nendang perabotan rumah lah semuanya dihancurkan lah aduh awalnya supaya diem malah tambah aktif ngerusaknya ini jabatan Allah nustaan baru terasa efek negatifnya. <clears throat> Paham ya? Alhamdulillah kamu merasa. Orang-orang yang menciptakan perangkat ini siapa kira-kira pada umumnya? Non muslim. Ya, orang-orang non muslim. Orang-orang yang kafir yang betul-betul nggak punya misi jelek kepada kaum muslimin itu sudah mengerti dari semenjak dahulu kala sebelum dibikinin perangkat. Ini membahayakan bagi anak-anak. Orang-orang yang dari mereka yang yang yang yang cerdas ya. Tidak mau seperti itu. Tidak maunya HP, tidak megang HP. Ya dia mainnya menggunakan internet gitu ya Pak. Paling email kalau macamnya sudah seperti itu. Sudah dia sibuk kerja gini gini gini gini gini. Waktu kosong kita buka email. Sudah selesai, saya lagi. Jangan kudu, nggak mungkin dibawa ke dalam kantong kan gitu ya. Nggak ada yang bawa kayak gitu. Eh, saya sih bawa ya. Eh, bawa sana kemari, dibawa terus sampai waktunya sholat juga dibawa. Eh, sampai waktunya berdering, sampai dia kemudian gini-gini diginikan lagi. Gitu. Mereka sendiri memiliki sebuah pandangannya. Orang-orang yang, mohon maaf ya, kayak kita-kita ini kita, kita jadi korbannya nih yang yang terus dengan HP lebay ada orang lebay-lebay semuanya itu <laughs> yang mohon maaf juga ini ya yang kemudian senengnya eh, kemana-mana gini-gini terus semuanya serba di, di diabadikan dan segala macamnya ini ini ada kena penyakit ini. Eh, apa namanya penyakit tertentu ini ada sebuah sindroma apa gitu namanya sindroma selfie namanya Allah Nusantara itu mereka ngerti. Hayar insya Allah. Nah, yang jadi masalah Ustadz bukan itulah. Ya sudah paham aku. Nanya apa sekarang anak kita sekarang ini sudah kecanduan game. Ya, gimana Ustadz? Nah, ya bicara preventif ya sebelumnya kan gitu ya. Bicara kuratif ada kalanya sebuah solusi itu rada-rada ekstrim. alhamdulillah ya? Karena dari, dari anak-anak, jadi antum laki-laki selaku bapak, anti selaku ibu, tidak boleh main perasaan. Jangan sampai perasaan kamu bermain ketika mendengar tangisan anak. <clears throat> kuatkan jiwamu, kuatkan hatimu untuk kemaslahatan anak kamu. kami ya? yang saya katakan ekstrim, putus aksesnya. Hilangkan perangkatnya. Jangan kamu tampakkan laki itu perangkat di depan matanya anak kamu. Nah, itu nanti reaksi awalnya, wah dahsyat, dahsyat, wah nangis, ngamuk segala macam, wah mungkin nggak nggak berhenti berhenti. Kadang kan ibu itu kan kadang kasihan kan, dalam mas susah, ya, nangis terus mas gak tega aku mas ini gimana sih akhirnya terus kena kena kena kena kena dikasihkan lagi gagal lagi makanya yang kuat dulu dia kan yang menangis tapi di, diwaspadai jangan saya melaksanakan tindakan-tindakan yang yang frontal sambil dikasih eh, curahan perhatian hmm? ketika dia anu di belok merontal lagi tenang aja tenang lagi lagi sebutkan kasih sayang orang tua yang eh, yang kamu berikan kepada dia pelan-pelan kamu sampaikan sisi madorotnya dan segala macamnya dengan tausiah itu hanya memerlukan waktu hanya proses ya ibaratnya orang itu yang sudah terbiasa apa namanya menghisap sesuatu dihentikan hisapannya itu kan gelisah kamu kasih dia hisapan yang lain yang penggantinya dia. Kalau dulu biasa menghisapkan makan permainan gitu ya, permen sambil oh berjuang dia sudah dijauhkan itu hisapan tadi itu nah, kok udah kepengen permen hmm, ah, permen lagi kayak gitu lama-lama akan terbiasa <clears throat> hanya perlu waktu sebagaimana ini anak kecanduan juga dengan berjalannya waktu Is ya? Yang berikutnya adalah jangan menjadi contoh yang jelek. Malah bapak ibunya yang nyontoi. Nah, ini sih repot ya, kawan. Nah, Wah, bingung anaknya kecanduan game, begitu uh, anaknya di kamarnya gantian ibu E di kamar. Ubinya di kamar. Bar masak, ki ngopo ki siji. Oh pedik. Enggak, enggak apa-apa. Ya sedikit menghilangkan stres lah mas. Gitu. Kan. Apa ki? Ki. Ini yang berat. Kamu kepingin anak kamu itu jangan kecanduan HP. Lah kamu sendiri yang kayak gini. Bagaimana kiranya kalau anak kamu tahu? Lah Umi aja kayak gitu Berat bagi yang lain untuk mengembalikan kepercayaan. Nah, saya katakan orang tua harus punya komitmen terlebih dahulu. Harap Bisa jadi jangan sampai kau tampakkan perangkat kamu kepada mereka. Sudah sembunyikan. Kamu, kamu kan harus komunikasi. Kamu tampakkan ketika ada mereka. Kamu buka lagi informasi segala macam yang positif yang kamu cari situ. Sudah sembunyikan lagi. Haga dahulu itu di era tahun 80-an dan awal tahun 90-an game ini kan ada art khusus. Kita saya masih ingat dulu masih kecil game board Betul ya? game board game board gitu ya. Game watch maksudnya. Memang game board. Eh, game watch kan gitu ya. Itu kan asik gitu. Oh, perang-perangan kok kebetulan kala itu uh, kita orang nggak punya fulus jadi nggak punya perangkatnya tapi sering pinjam temen waktu itu asik ya masa lalu ya kon ya alhamdulillah nggak sampai kecanduan dikarenakan alhamdulillah secara secara hati itu lebih senang permainan yang ada sparingnya gitu ya main bola itu biasa aja mengatakan anak nakal lagi main bola terus enggak Main bola biasa saja, perkara ibadahnya mubah yang ada waktunya itu aktivitas jangan dilarang. Nah gitu ya. Dulu terus sepeda, gitu, masya Allah gitu. Jadi yang itu lupa. Itu dulu kan sempat heboh itu. buahnya anak-anak yang uh, secara pendidikannya, secara moralnya turun drastis gara-gara game ini tadi. Sekarang ini di semua HP itu ada. Makanya diwaspadai. Eh, Al-muhim khulasunya adalah ikhwan, ada kalanya solusi itu agak ekstrim. Ya, agak ekstrim. Yang penting eh, ada kesepakatan bersama antara eh, pasangan suami istri untuk semua tadi itu barakallahu fikum. Betul Dan masing-masing mengetahui bagaimana karakter anak-anaknya sehingga menyesuaikan dengan semuanya barakallahu. <clears throat> Makanya dari sekarang anak-anak antum itu jangan dipegangi perangkat tadi. Jangan dipegangi sampai dia besar nikah kamu kasih. Kamu kasih. Dijawab enggak ya? Allah musta'an. Bagaimana Ustaz bimbingan syar'i bila ketemu dengan mantan pacar Ustaz? kita sudah taklim, dianya belum. Cuekin aja. Lah kamu tuh tobat atau belum? Nah, tobat harus meninggalkan masa lalu. Meninggalkan masa lalu. Tapi kalau kamu e, sangat kecenderungan kepada dia dan dia adalah perempuan yang baik-baik, nikahi dia. Nikahi dia. Tapi kalau dia bukan perempuan yang baik-baik, segera menikah dengan perempuan yang lain. <clears throat> itu diantara solusi untuk menghilangkan perasaan-perasaan yang yang begitu kepada dia. Dipaham ya? <clears throat> nah, sebagian orang itu ada maunya gitu ya. Aduh, jadi ada masih ada rasa di sini kepada dia. Jadi dia punya semangat yang lebih untuk mendakwai dia. Kayak gitu ya. Alasannya apa ini? Mendakwai dia. Padahal kepengen e, nyambung komunikasi dengannya. Gitu. Kalau sama yang lain lainnya iya tapi agak biasa nggak ada rasa. Kalau yang ini lebih perhatiannya. Gitu. Jadi ketika ada e, berita, anu, alhamdulillah di sini ada lagi yang yang taklim, masya Allah. Ikhwan akhwat, akhwat namanya siapa? Ya, dia tuh, gitu. Eh, Allah barifi. Hati-hati yang penting jangan sampai ada fitnah di di antara antum, dikarenakan bukan mahramnya antum. Dan kalau misalnya dia meng, perempuan yang baik-baik dan belum menikah, nikahi dia. Tapi kalau dia bukan yang baik-baik, segera menikah dengan yang lain sebelum tadi itu semakin membara barakallahu fikum. <clears throat> Allah musta'an. Jujur kita dahulu kadang jatuh dalam maksiat, bukan cuma kadang, sering Sering. Kita ini manusia biasa, Bani Adam, banyak salahnya, banyak dosanya. Kadang disadari, kadang tanpa kita sadari. Kadang tahu, kadang nggak tahu. Sering. Karena lafat hadisnya adalah sering. itu. Kadang semangat ibadah. Ini betul bahasanya, harus tahu tawadhu. Jangan sombong, sering ibadah Ustaz. Enggak kadang semangat ibadah. Nah, saya takut dia akan tanya Ustaz, masa muda kamu untuk apa? Masya Allah. Bagaimana agar saya bisa tenang? Taubat. Dengan taubat, dengan sifar kepada Allah Azza dengan taubat dan nasuha, taubat itu akan menghapuskan semua yang ada. Para Barakallahu Sudah tenang. Tinggalkan taubat yang bagus. Kamu akan tenang insyaallah. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Orang itu semakin luas ilmunya, semakin tinggi keimanannya, semakin kuat takwanya. Setannya lebih besar. Eh, setan yang menggoda itu tingkatannya lebih tinggi. Paham salah ya? Jangan dikira kemudian yang anu kemudian aman tanpa gangguan, tanpa hambatan, tanpa godaan. Eh, itu godaannya lebih besar lagi. Lebih samar lagi. Sehingga tidak ada yang bisa merasa aman dari semua dosa. Selalu bersifar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, jangan merasa aman dengan kondisi kita. Ada sebagian muslim dan muslimah ikhwan atau akhwat tidak taklim dengan alasan murojaah Quran di rumah makomnya kurang tepat semua dilakukan semua digabungkan ada waktunya untuk membaca Al-Quran ada waktu untuk memurojaah Al-Quran ada keutamaan khusus ada waktu juga untuk mendatangi majelisul ilmi juga ada keutamaan khusus difahami ya Barakulahikum. Hati-hati. E, khawatirnya ini alasan sekitar modus saja. Menghindar, menjauh dari ilmu itu berbahaya. Semakin jauh dari ilmu akan semakin jahil. Semakin jahil rentan, rentan, rawan penyimpangan atau ketergelinciran. Waktunya masing-masing. Semua dikerjakan dengan e, di, di, di tempatan dan pada pada waktunya Barakulahikum. Baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, taklim juga, ibadah juga, Semuanya dikerjakan pada waktunya masing-masing. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. <clears throat> Bagaimana sikap kita terhadap seorang muslim yang bermasalah dalam masalah utang piutang atau menipu atau yang semisal itu diwaspadai perangi dia yang satu ini ini perangai yang buruk. Ya, hutang nggak bayar, suka dipu orang terkait dengan hartanya orang, ini perangai yang buruk. Diwaspadai yang satu ini. Ketika dia masyhur dengan ini, diperbolehkan kita memberikan warning kepada yang lain, awas untuk dia jangan bab ini. Itu boleh. Dan termasuk riba yang, di, yang diizinkan oleh para ulama. Bab-bab yang lain normal, muamalah umum normal, ketemu salam normal. Tapi waspadai perangai yang satu ini. Difaham ya? Karena babnya bab akhlakiyah. Atau seseorang yang barakallahu fikum orangnya gampang marah. Pemarah, temperamental begitu. Waspadai yang ini. Jangan sampai engkau mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan dia. Yang lainnya normal. Demikian seterusnya. Kalau bab akhlakiyah seperti itu, eh, demikian cara penyampaiannya. Kecuali dia memiliki sekian banyak perangai yang sangat buruk dan dikenal jeleknya dia. Tinggalkan orangnya. Jauhi, jangan bersahabat dengan orang seperti ini dikarenakan keburukan yang ada pada dia. Barakallahu. <clears throat> jangan lupa memberikan nasihat ya, memberikan masukan-masukan kepada dia, dikasih tauji, dikasih peringatan segala macam dengan cara yang baik supaya dia bisa berubah. Berikan motivasi kepada kami. Kami semangat menyuruh anak-anak tolabul ilmi Ustaz. Tapi kami sendiri kurang semangat dalam tolabul ilmi. Nah tadi itu dibahas ya. Dahulukan kamu sendiri. Bagaimana antum berharap anaknya antum semangat, eh, bapak eloyo, ibu eloyo. Oleh, nah, mangkat, nah, nah, gitu. Terus bapak ibunya nggak ngapa-ngapain. Apalagi bapak ibunya kemudian sibuk dengan game tadi itu. Allahul musta'an. Itu anaknya kan langsung ngerontesi. Itu tarbiyah kurang bagus. Uswah sayyi'ah. Barakallahu fikum. Ke depan itu akan mempengaruhi anak tadi. Makanya perbaiki kita dulu. Berjuang sekuat tenaga perbaikan diri kita sendiri. Mensolehkan diri sendiri baru kemudian keluarga kita, baru kemudian anak-anak kita, baru kemudian anak-anak kaum muslimin yang lain secara umum para keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Uh, kok cepet? Kurang tiga menit. <clears throat> Insyaallah ya Allah. <clears throat> Apabila seseorang hidup di sebuah eh, di sebuah daerah, dia dibutuhkan atau bermanfaat di tempat tersebut. Akan tetapi lingkungan tersebut menjadikan anak-anaknya terbawa dengan masyarakat terkait dengan perkara yang buruk. Bagaimana solusinya? Ketika antum tidak sanggup menggabungkan antara manfaat untuk tempat tersebut dan tarbiyah anak-anak karena kesibukan. Dan ternyata yang terjadi adalah anak-anak antum menjadi korban lingkungan seperti itu. Maka dalam bab ini ya ikhwan, kemaslahatan diri pribadi, anak-anak kita, keluarga kita lebih dikedepankan daripada orang lain. Mohon maaf, saya nggak bisa di, di sini, mungkin ada pengganti yang lain. Saya harus pergi untuk menyelamatkan anak istri saya. Cari lingkungan yang bagus. Dan insya Allah kalau kamu memiliki kemampuan di tempat yang bagus tadi pun, Anda masih bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain di situ. Paham tidak? Nah, ada muhim. Jangan mengorbankan anak istri, jangan mengorbankan keluarga untuk kepentingan orang lain. <clears throat> Ayatnya mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum. Yang kedua, wa ahlikum. Ada yang ketiga? Itu di ayat yang lain. Wa ahlikum nara. Diri kita, keluarga kita. Baru orang lain. Barakallahu. <clears throat> Dan tadi ketika antum di tempat yang baru, manakala kamu memiliki sebuah kemampuan, pasti kamu akan bisa memberikan kemanfaatan di tempat yang baru tersebut. Kemanfaatan. Lanjut, anak istri selamat. Tergambar insyaallah ya. Kodium. Tergambar insyaallah ya. Nah, barakallahu. Kurang semenit. Ya Allah, ya Rabb. Terakhir-terakhir Ikhwan, bagaimana Ustaz hukumnya orang yang sudah tobat dari zina? Alhamdulillah. Tapi karena kebiasaan saat kambuh lagi. Berbuat zina lagi. Dia nyesel lagi. Taubat lagi. kambuh lagi. Masya Allah. Nah itu ya ya. E, di antara yang disebutkan oleh para ulama konsekuensi sebuah taubat ialah dia harus meninggalkan komunitas lamanya, habitat lamanya, lingkungan lamanya yang memotivasi dia, yang memudahkan dia untuk berbuat yang sama. Paham ya? diputus, pindah tempat yang lain, habitat yang lain, komunitas yang lain, teman-teman yang lain, orang lain sudah. Ini kepingin tobat, tobat satu, tobat, tobat nyesel Ustaz, dosa besar Ustaz. Di situ aja masih dikelilingi oleh eh, mantan-mantan uh, bekas-bekas yang baru-baru Allah nustaan di lingkungan yang sama-sama kayak gini semuanya. Ya kamu akan terbawa, kamu akan tergiur. Paham tidak? Kalau bisa saya ibaratkan ya, yang baik baiklah. Antum lagi puasa. Di tengah-tengah orang yang makan dan minum sepuas-puasnya. Piye maksudnya antum? Waduh, apa derek? Hmm. Wis mokel mokel mokel mokel. Akhirnya mokel. Kepingin tenang, antum berpuasa di mana? Di tengah-tengah orang yang juga berpuasa. Ringan puasa tadi, Gitu ya. Hujannya hadis tentang pembunuh 100 nyawa tadi. Dikatakan jujur taubatnya harus meninggalkan yang lama. Sudah putus semua nomor telepon semuanya semuanya hilangkan semuanya sudah pergi dari situ. Sejauh-jauhnya ke tempat-tempat yang soleh di sana. Kubur hidup-hidup masa lalu. buka lembaran baru. Taubat istighfar kepada Allah dan ketika tidak ada yang tahu jangan sekalipun dan sedikit pun kau cerita. Sudah kamu tobat antara kamu dengan Allah Azza wa Jal, simpan baik-baik itu semua jangan ceritakan. Karena e, tindakan ini dalam pandangan Islam termasuk tindakan yang terkena hukum hukum had. ya hukum had. Dalam Islam ada orang berzina sudah pernah menikah dia apa kan? diraja. Kalau belum menikah dicambuk satu kali dan itu penguasa yang yang yang yang, yang apa yang yang menunaikannya. Enggak ada yang tahu, rahasiakan. Dirahasiakan serapi mungkin sudah jauh. Sudah tobat terus antara kamu dengan Allah Azza wa dan segera kamu menikah dengan wanita solihah. Barakallahu fikum. Dipahami misalnya, ya? Sudah. Tidak penting. Nah, kalau antum <laughs> nyimpen HP-nya masih ada, nomornya masih ada, gambarnya masih ada, yang bikin kamunya <laughs> juga masih ada. Terus bagaimana antum mau tobat? Susah ya, akhi. Konsekuensi tobatnya antum harus pindah, harus pergi, harus mencari lingkungan baru, orang-orang baru, teman-teman baru. Yang lain semua dihapus baru dan segera menikah dengan cara yang syar'i barakallahu Akan selamat insyaallah taala. Siman baik-baik di memori, di hati yang paling dalam. Jangan kamu ceritakan hatta kepada siapapun, hatta kepada uh, calon istri kamu, kepada istri kamu, kepada anak kamu, jangan ceritakan. Sudah. Mungkin kamu buka itu semua di uh, saat kamu uh, seorang diri sedang ya mulai dengan Allah azza wajalla kamu bermunajat kepada Allah, kamu tumpahkan semua kepada Allah, penyesalan kamu, itu tempatnya sehingga kamu lebih semangat untuk membersihkan diri barakallahu fikum wallahu tabaraka wa ta'ala al-miswab alafumikum kelebihan 4 menit tadi mulainya ke, apa, seperempat jam lebih cepat gitu ya mohon maaf yang sebesarnya semoga manfaat dan semoga Allah berikan taufik wal hidayah kepada anak-anak kita semua, remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita menjadi pemuda-pemuda yang solihin, solihat, dan orang-orang tua mereka